Summa anfaqahu, kemudian dia infakkan emas tersebut. Fi sabilillah di jalan Allah. Ma qabilahu ma qabilahu Allahu minhu Allah tidak akan menerima infak tersebut darinya hatta yu'mina bil qadari sampai dia beriman terhadap takdir. Ini adalah jawab Ibnu Umar dari apa yang disampaikan kepada beliau tentang apa yang terjadi dari sebagian orang yang menyimpang dalam perkara takdir. Yang mana pada saat itu Yahya bin Ya'mur beserta temannya yaitu Humaid bin Abdurrahman Al-Humaidi keduanya datang dari Basrah untuk menunaikan haji, haji atau umrah. Allah alam. Ya. Yang melihatkan peristiwa ini ragu apakah haji ataukah umrah. Keduanya datang dan ingin bertemu di antara sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin menanyakan tentang apa yang dikatakan oleh mereka di Basrah tentang masalah takdir. Ya, siapa yang membicarakan tentang takdir di Basra yakni Ma'bad Al-Juhani. Pertama kali yang membicarakan masalah takdir yaitu mengingkarinya di Basra adalah siapa? Ma'bad al-Juhani. Kemudian Humaid bin Abdurrahman dan Yahya bin Ya'mur keduanya datang ke Madinah ingin menemui salah satu di antara sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan Allah Subhanahu wa taala memberi taufik petunjuk bisa bertemu dengan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma dalam keadaan beliau berada di dalam masjid. Maka keduanya berada di samping kanan dan kirinya Ibnu Umar dan Humaid eh, dan Yahya bin Ya'mur berkata kepada Ibu Umar, "Ya Abu Abdurrahman, wahai Abu Abdurrahman yaitu Ibu Umar, sesungguhnya telah muncul di antara atau di daerah kami orang-orang yang membaca Al-Qur'an dan orang-orang yang menuntut ilmu. Akan tetapi mereka meyakini tidak ada takdir." dan mereka meyakini bahwa segala perkara itu baru. Apa maksudnya baru? Annal amra unufun. Baru, baru yaitu apa? Tidak ditakdirkan oleh Allah Subhanahu taala. Baru, tidak ada penetapan sebelumnya. Baru bahwa Allah Subhanahu taala tidak mengetahui perkara yang terjadi kecuali kalau sudah ada kejadiannya. Allah tidak mengetahui apa yang akan ter terjadi kecuali kalau sudah ada kejadiannya. Ini anal amra unufun. Ini terjadi di Basrah. Pertama kali yang membicarakan masalah ini yaitu Ma'bad al-Juhani. Maka kemudian berkata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, "Idza laqita haula fa akhbirhum." Kalau engkau bertemu dengan mereka, maka beritahulah kepada mereka anni bari'un minhum bahwa aku berlepas diri dari mereka mereka bukan golonganku wa annahum buraa minni dan bahwa mereka lepas diri dariku walladhi yahlifu bihi Abdullah bin Umar dan demi Allah yang Abdullah bin Umar bersumpah dengannya Seandainya mereka memiliki satu gunung Uhud berupa emas, kemudian diinfakkan di jalan Allah, Allah tidak akan menerima infak tersebut darinya sampai dia beriman terhadap takdir. Di sini masyarakat muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an, Ibnu Umar mengkafirkan orang yang mengingkari takdir mengingkari Takdir. mengingkari ilmu Allah Subhanahu wa taala meyakini bahwa Allah taala tidak mengetahui apa yang akan terjadi dikafirkan oleh beliau dari sisi mana kita memahami dari kalam Ibnu Umar Yaitu dari sisi bahwa Ibnu Umar mengatakan bahwa infak mereka berupa emas walaupun satu gunung oh tidak akan diterima sampai mereka beriman kepada Takdir, Yani amalan siapa yang tidak diterima oleh Allah Ta'ala? Kalau Allah Ta'ala tidak menerima, berarti yang berinfak itu bukan muslim. Karena Allah Ta'ala, amalan mereka, infak mereka tidak diterima karena kafir, karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak menerima infaknya orang-orang kafir dari si ini. Allah Ta'ala tidak menerima infaknya orang-orang kafir. Kalau Allah Ta'ala tidak menerima infaknya orang yang e, mengingkari takdir, berarti mereka bukan mus, muslim. Berarti mereka kafir. Sebagaimana dalam surat At-Taubah ayat 54, "Wa ma mana'ahum antukbala minhum Nafakatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi Dan tidak ada yang menghalangi untuk diterimanya infak mereka kecuali mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya. Menunjukkan apa? Rasanya kekafiran itu menyebabkan tidak diterimanya infak infak mereka berupa emas walaupun satu gunung Uhud tidak diterima oleh Allah Ta'ala menunjukkan mereka kufar orang-orang yang mengingkari takdir ya, tentunya yang mengingkari takdir yaitu apa? Yang meyakini Allah Taala tidak tahu apa yang akan terjadi, mengingkari ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kodaria itu ada dua, ada kodaria yang mengingkari takdir secara umum, maka mereka dihukumi kafir oleh para ulama bahwa Allah Taala tidak me tidak mentakdirkan amalan hamba dan Allah Subhanahu tidak mengetahui apa yang akan terjadi mereka kufar. Adapun Qadariyah yang baru yaitu apa? Yang meyakini bahwa kebaikan itu ditakdirkan oleh Allah, kejelekan ditakdirkan oleh makhluk. Mereka ahlul dalal, ahlul bid'ah akan tapi tidak sampai kepada kekafiran. Karena apa? Karena mereka masih meyakini bahwa Allah Ta'ala mengetahui apa yang akan terjadi. <clears throat> Masyarakat muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian Ibnu Umar berdalil dari apa yang beliau ucapkan bahwa mereka tidak akan diterima infaknya walaupun satu gunung Uhud berupa emas. Menunjukkan takfir, mengkafir Ibnu Umar terhadap mereka. Kemudian Ibnu Umar radhiyallahu anhu menyebutkan dalil akan wajibnya beriman terhadap takfir ثم استدل بقوله Kemudian Ibnu Umar berdalil dengan Bikaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam al-imanu antuk minabillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Beliau berdal dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam akan wajibnya beriman terhadap takdir mengingkari merupakan kekafiran. Iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, engkau beriman kepada malaikat-malaikatnya iman kepada kitab-kitabnya rasul-rasulnya hari akhir dan engkau beriman kepada takdir yang baik dan yang yang buruk ya jadi arkanul iman itu ada enam maka wajib untuk diimani seluruhnya Barang siapa yang mengingkari salah satu dari rukun iman, maka hukumnya adalah kafir. Karena iman ini ibaratnya adalah bangunan yang ditopang dengan enam tiang. Kalau tiangnya diambil satu, maka bangunan itu akan roboh. Kalau diingkari satu saja dari keimanan-keimanan ini, rukun-rukun iman ini, maka bangunan iman seseorang roboh sehingga dia menjadi kafir keluar dari agama Islam. Iman itu adalah engkau beriman kepada Allah Beriman kepada Allah yaitu apa? Pertama harus yakin bahasanya Allah Ta'ala itu ada Dari mana kita tahu bahasanya Allah Ta'ala itu ada? Yaitu Dengan adanya alam semesta ya, Adanya alam ini merupakan bukti adanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Karena alam ini tidak mungkin ada tanpa pencipta Dan tidak mungkin alam ini ada yaitu alam menciptakan dirinya sendiri nggak mungkin. Berarti alam ini harus ada yang menciptakan. Ya. Siapa yang memberitahu kepada kita bahwa pencipta alam ini adalah Allah? Yang memberi kita, yang memberitahu kepada kita adalah Rasul, Rasulullah yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala memberitahu bahwasanya pencipta alam ini adalah Allah Subhanahu Wa Taala beriman kepada Allah juga meliputi beriman terhadap tauhid, rubiyah, uluhiyah serta asma was, was sifat. Beriman kepada malaikat Ya pertama harus yakin bahwa malaikat itu benar-benar ada. Ya bukan hanya cerita, bukan hanya semata khayalan tidak ada wujudnya walaupun kita tidak melihat. Dan kita beriman bahasnya malaikat itu memiliki nama-nama. Kita mengimani nama yang diceritakan dalam Al-Quran atau dalam Sunnah. Dan yang tidak disebutkan namanya maka kita imani secara global. Dan beriman terhadap malaikat yaitu beriman bahasanya mereka itu adalah hamba Allah, makhluk yang diciptakan oleh Allah Ta'ala untuk beribadah kepada Allah. Mereka tidak pernah bermaksiat, melakukan segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian iman terhadap kitab. Beriman kepada kitab-kitab Allah. Yaitu kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para rasulnya bahwa kitab-kitab tersebut adalah kalam Allah, ucapan Allah Subhanahu wa taala. Bukan ciptaan Allah, tapi kalam Allah, perkataan Allah. Allah taala berbicara dalam kitab-kitab tersebut dan disampaikan oleh malaikat Jibril kepada para rasul. Nah, beriman terhadap kitab-kitab yaitu kitab-kitab asal, bukan kitab-kitab yang sekarang. Ya. Kitab-kitab yang sekarang yaitu Taurat wal Injil itu sudah dirubah-rubah, sudah diganti, sudah dipalsukan. Maka itu tidak kita imani. Kita beriman terhadap kitab yaitu Injil, wal Taurat, Zabur, yaitu kitab yang turun kepada para nabi. Injil yang turun kepada Nabi Isa, Taurat yang turun kepada Nabi Musa, Zabur yang turun kepada Nabi Dawud itu. Adapun sekarang kita tidak imani. Kalau sekarang ada Taurat, ada Injil, maka kita tidak imani karena apa? Karena kitab tersebut sudah dirubah-rubah. Karena sudah diganti, bukan dirubah diganti. Kemudian <clears throat> beriman terhadap para rasul para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa Rasul itu adalah hamba Allah bukan Tuhan sehingga Rasul itu tidak boleh diibadahi. Ya. Abdun Abdullahi wa Rasuluh Hamba Allah Apa artinya hamba? Yaitu tidak diibadahi. Apa itu Rasul? Rasul itu tidak didustakan dia benarkan segala apa yang disampaikan. Hmm. Kemudian beriman terhadap hari akhir. Apa maksudnya keimanan terhadap hari akhir? Yaitu beriman e, sebelumnya dikatakan hari akhir karena itu adalah hari yang terakhir. Tidak ada hari setelahnya. Tidak ada hari lebih terakhir lagi nggak ada. Itu sudah terakhir sudah. Yang terus menerus yang kekal abadi. Tidak ada hari yang setelahnya. Yaitu apa? Sebagaimana yang dikatakan oleh Syekhul Islam ini rahimahullah taala masuk di dalam keimanan terhadap hari akhir yaitu beriman terhadap segala apa yang terjadi setelah kematian. Beriman terhadap segala yang terjadi yang diberikan yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah kematian. Ya berarti masuk dalam keimanan terhadap hari akhir yaitu iman adanya fitnah kubur. Ya. Kalau Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan besok kita mati berarti kita hari akhir kita besok sudah. Gitu minggu depan meninggal, maka minggu depan kita sudah pindah ke hari akhir. Tahun depan Allah mentakdirkan meninggal, maka tahun depan kita pindah ke hari hari akhir. Masuk dalam keimanan terhadap hari akhir yaitu iman adanya fitnah kubur. Bahasanya di dalam kubur itu ada fitnah. Apa itu fitnah? Yaitu pertanyaan. Fitnah artinya ujian. Pertanyaan kubur beriman adanya adab kubur dan juga nikmat kubur dan juga beriman adanya peniupan sangkakala terjadinya kiamat kubro beriman terhadap hari akhir masuk juga yaitu keyakinan kita bahwa kita nanti akan dibangkitkan oleh Allah dan juga masuk dalam keimanan terhadap hari akhir yaitu yakin bahwa nanti di sana akan ada hisab, ada mizan, ada pembagian kitab-kitab, ada sirat, ada jannah dan ada annar. Itu semuanya adalah segala sesuatu yang terjadi setelah kematian maka itu semuanya kita imani dan itu semuanya dalam masuk ke dalam apa? Keimanan terhadap hari hari akhir. <clears throat> Kemudian wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman terhadap takdir yang baik dan yang yang buruk. Di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengulangi kalimat iman antuk mina watuk mina. Padahal sebelumnya al iman antuk mina billah. Engkau beriman kepada Allah. Kemudian apa? Wa malaikatihi. Pakai wawu dan malaikat-malaikatnya. Tidak dikatakan antuk mina billah wa antuk mina bi malaikatihi wa antuk mina bikutubihi tidak tapi dengan kata sambung antuk minabillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi ya. tapi kemudian takdir Rasulullah mengulang lagi lafat iman wa wa tu'mina nah, diulang lagi bil qadari khairihi wa syarihi berarti ini ada sesuatu yang lebih dari sebelumnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengulang lafadz iman waktu minabil qadari menunjukkan bahasnya iman terhadap takdir itu adalah perkara yang penting, ya, perkara yang serius sehingga disebutkan lafadz iman engkau beriman terhadap takdir. Ya, diulang lagi lafadz keimanan. Masyaallah muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Beriman terhadap takdir ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Bahasanya Allah taala mentakdirkan segala sesuatu. Segala sesuatu ini baik yang terkait dengan perbuatan Allah taala sendiri. Allah taala telah mengetahui dan telah menetapkan mentakdirkannya dan juga segala apa yang diperbuat oleh makhluknya. Segala apa yang diperbuat oleh alam ini seluruhnya itu dengan takdir ketetapan Allah Subhanahu wa taala. ini apa? Allah taala telah mengetahui apa yang telah diperbuat oleh alam. Allah taala mengetahui apa yang telah di, apa yang akan diperbuat oleh makhluk. Eh, perbuatan-perbuatan makhluk akan tapi telah diketahui oleh Allah. Bahkan kapan itu? Penetapannya 50 ribu tahun. Eh, kalau pengetahuan Allah Ta'ala tidak ada awalnya. Allah Ta'ala maha tahu, maha tahu Allah Ta'ala tidak ada awal. Akan tetapi kapan penulisan takdir? Penetapannya kapan? yaitu 50 ribu tahun sebelum diciptakannya langit dan dan bumi. Itu Allah Ta'ala sudah menetapkan, sudah mentakdirkan, telah menulisnya. Dan dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pengetahuan Allah Ta'ala itu lebih dahulu daripada apa? Daripada penulisan Allah Ta'ala karena nggak mungkin ditulis akan tetapi sebelumnya tidak tahu nggak mungkin Allah Ta'ala tahu ilmu Allah Ta'ala itu mendahului daripada kitabah mendahului daripada penulisan takdir apa yang ditulis yaitu segala sesuatu sampai hari kiamat maksudnya apa kalau Allah Ta'ala ilmu Allah, pengetahuan Allah tidak terbatas. Apa yang terjadi sampai hari kiamat dan lebih dari itu setelah hari kiamat itu lebih panjang, lebih lama, kekal. Allah taala tahu apa yang terjadi sampai hari kiamat dan apa yang akan terjadi setelah hari kiamat seterusnya. Allah taala tahu semuanya. Akan tapi apa yang ditulis yang ditulis hanyalah apa yang terjadi sampai hari kiamat. Setelah hari kiamat tidak ditulis. Ya karena tidak ada penjelasan nas dari Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa yang ditulis itu juga setelah hari kiamat tidak ada penjelasannya, tidak ada nas. Yang ditulis hanyalah apa yang terjadi sampai hari kiamat. <clears throat> Dan takdir ini merupakan rahasia Allah. Di antara rahasia-rahasia Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada seorang makhluk pun yang mengetahuinya. Baik itu malaikat yang terdekat sekalipun tidak tahu. Atau nabi yang diutus pun tidak tahu apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali apa yang Allah Ta'ala wahyukan kepada Nabi. Ya, kita mengetahui keadaan-keadaan hari kiamat, mengetahui bagaimana sifat uh, hari kebangkitan, bagaimana sifat uh, al-hisab wal mizan, wa nashrud dawawin, was sirat, wal jannah wal nar. Ini kita tahu dari mana? Dari Rasul yang diberi wahyu oleh Allah Ta'ala. Ini adalah perkara takdir juga. Ya, Ya, dari enam, eh, secara asal takdir itu rahasia Allah. Akan tapi ada yang diberitahu, ada yang disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala perkara-perkara takdir itu, yaitu tentang tanda-tanda hari kiamat, fitnah-fitnah yang terjadi sebelum hari kiamat, ya, dan sebagainya. Ini juga termasuk apa yang ditakdirkan oleh Allah Taala. Ada kalanya Allah Ta'ala memberitahu apa yang ditakdirkan itu kepada Rasulnya melihatnya apa? Wahyu. Dan juga kita mengetahui takdir apabila sudah terjadi. Ya. Ketika diberi kesembuhan, ya berarti takdirnya sembuh. Ketika sakit terus kemudian meninggal berarti takdirnya meninggal. Kita tahu takdir apabila telah terjadi. Kita tahu takdir yaitu dari apa yang diwahyukan oleh Allah Ta'ala kepada Rasulnya. Selain daripada itu, apa? Rahasia. Rahasia Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tidak ada yang tahu. Wa ma tadri nafsun ma taksibu tidak ada satu jiwa pun yang mengetahui apa yang dia perbuat pada esok harinya. Kita takdir kita bagaimana nggak tahu. Takdirnya anak kita, istri kita, keluarga kita, kita tidak tahu. Kita tidak tahu takdir untuk diri kita dan juga kita tidak tahu takdir orang selain kita. Oleh karena itu masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an oleh karena itu sudah benar tatkala seseorang berhujjah dengan takdir tatkala berbuat kemaksiatan. Takdir itu rahasia Allah. Saya melakukan kemaksiatan ini takdir Allah. Loh. Dari mana siapa yang ngasih tahu kalau kamu itu adalah ahlun nar? Siapa yang memberitahu kepadamu bahwa engkau adalah orang fasik? Barangkali engkau diberi oleh Allah Ta'ala taufik atau hidayah sehingga engkau bertaubat dan engkau akan ditakdirkan menjadi orang saleh dan masuk ke dalam jannah. Sehingga masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an orang yang berbuat maksiat kemudian berhujat dengan takdir. Saya berbuat maksiat ini ditakdirkan oleh Allah taala kemudian dia melakukan kemaksiatan Ya. Kalaulah seandainya dia berprasangka baik, mudah-mudahan saya ditakdirkan menjadi orang soleh dan saya masuk ke dalam jannah, maka itu lebih lebih baik. Sehingga berusaha untuk melakukan kebaikan yang mengantarkannya ke dalam jannah. Karena apa? Karena takdir itu rahasia Allah. Kita tidak tahu. Kita ini ditakdirkan ahlul khair atau ahli syar, kita tidak tahu apakah ditakdirkan ahlul jannah atau ke ahli nar, maka lebih baiknya apa? Karena nggak tahu, karena ini adalah rahasia, lebih baiknya kita melakukan kebaikan, berharap mudah-mudahan kita ditakdirkan oleh Allah Taala menjadi ahlul khair, menjadi ahlul jannah. Karena nggak tahu, nggak ngerti apakah kita ditakdirkan baik tak buruk. Maka lebih baiknya berbuat baik, amal soleh, berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan takdir kita baik. Ya. Ya. Karena kita tidak tahu takdir kita karena itu merupakan rahasia Allah Subhanahu wa taala. wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Takdir baik itu apa? Ta'ah itu baik. Maksiat itu syar jelek. Kaya itu baik. Fakir itu jelek. Sehat itu baik. Sakit itu jelek dan seterusnya. Ya, tatkala seseorang mendapati kesembuhan, kita beriman bahasnya kesembuhan ini takdir dari Allah. Baik. Jangan pele-pele yang yang baik diimani, yang jelek diingkari. Enggak, semua yang baik dan jelek itu dengan takdir Allah. Tatkala ditakdirkan oleh Allah, eh, tatkala ditimpa musibah, musibah ini jelek, kita beriman musibah ini adalah takdir dari Allah ketika ditakdirkan berkecukupan maka kita meyakini ini adalah takdir dari Allah tatkala diberi e, ujian berupa kefakiran fakiran ini jelek kita yakin bahasnya kefakiran ini juga takdir dari Allah Subhanahu wa taala ya, dengan hikmah-hikmah yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala akan tapi masalahnya di sini adalah Apakah kejelekan itu takdir yang baik dan yang buruk? Apakah kejelekan atau keburukan itu dinisbatkan kepada Allah? Berarti Allah Subhanahu wa taala melakukan kejelekan? Kalau kita katakan bahwa baik dan buruk itu takdir dari Allah. Kalau baik tidak ada iskal. Kalau buruk bagaimana? Apakah buruk itu adalah perbuatan Allah? Apakah buruk itu dinisbatkan kepada Allah oh, karena Allah Ta'ala mentakdirkan ke keburukan maka masyarakat muslimin wal muslimat rahiman wa rahimakumullah jami'an takdir baik dan buruk itu tidak dilihat pada perbuatan Allah perbuatan Allah semuanya itu baik karena perbuatan Allah itu terkandung di dalamnya hikmah yang kadang kita tahu dan kadang kita tidak tahu. Adapun baik dan buruk itu ditinjau dari sisi makhluk. Apa yang dialami oleh makhluk yang menyenangkan dia berarti baik, yang tidak menyenangkan, yang menyusahkan berarti buruk. Nah ini baik dan buruk itu ditinjau dari sisi makhluk. Adapun ditinjau dari sisi takdir Allah, perbuatan Allah Taala, semuanya baik, tidak ada yang buruk. Allah Ta'ala mentakdirkan kefakiran ini baik, mentakdirkan sakit baik, Allah mentakdirkan musibah ini baik. Karena apa? Karena perbuatan Allah Ta'ala itu di sana ada hikmah yang kita kadang tahu, kadang kita tidak tahu. Sebagaimana kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, al khairu biyadaik. Kebaikan itu berada di tang kedua tanganmu ya Rob. Wasyarru laisa Dan kejelekan itu tidak ada pada padamu. Ya. Tidaklah dinisbatkan ke kejelekan itu kepada Allah Subhanahu wa taala karena semua apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu baik Karena apa? Karena keburukan itu sebagai ujian. Karena keburukan itu sebab dari ulah manusia. Sebagaimana dalam surat Ar-Rum ayat 41, "Zaharul fasadu fil barri wal fahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un." telah tampak kerusakan-kerusakan, musibah, bencana, ya, ceklek dan sebagainya. Itu semuanya itu di lautan dan di daratan itu semuanya itu bima sahabat aidin nas dengan sebab apa yang diperbuat oleh tangan-tangan manusia disebabkan kemaksiatan disebabkan uh, eh, penentangan kekafiran dengan sebab tangan-tangan manusia yang dengan musibah tersebut liudzikahum ba'dallazi amilu la'allahum yarji'un Allah taala ingin menimbahkan kepada mereka sebagian dari sebab apa yang mereka perbuat la'allahum yarji'un supaya mereka mau taubat, mau kembali. Berarti Allah taala memberikan musibah itu baik atau buruk? Baik. Karena apa? Karena dengan musibah tersebut tujuannya apa? Supaya manusia mau kembali kepada Allah, mau taubat kepada Allah. Subhanahu wa taala. Fadal, ada dulu. Sebagaimana orang tua memukul anaknya dalam rangka mendidik. Ya, memberi pukulan ini bagi orang tua baik atau buruk? Apa? Baik, karena tujuannya mendidik. Tapi anak ketika dipukul dia merasakan sakit sampai menangis. Bagi dia baik atau buruk? Buruk. Buruk bagi yang dipukul tapi baik bagi yang memukul. Karena apa? Karena hasilnya dia akan menjadi anak yang beradab, berakhlak, tidak mengulangi kesalahan Demikian juga Allah Ta'ala memberikan musibah, memberi e, bencana dan sebagainya sebagai pelajaran. Supaya mereka mau bertobat, mau kembali kepada Allah Ta'ala. Berarti kejelekan itu ditinjau dari sisi makhluk, akan tapi kejelekan ditinjau dari sisi takdir itu apa? Baik. Tidak ada kejelekan yang nisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menguji hamba dengan sakit. Ya. Sakit itu bagi hamba itu enak apa enggak enak? Enggak enak, jelek, enggak ada yang suka sakit. Semuanya senang sehat. Dan kita yakin banyak takdir ini adalah takdir eh, bahwa sakit ini adalah takdir Allah. Walaupun itu buruk akan tetapi itu adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala mentakdirkan seorang sakit dari si takdir baik atau buruk baik karena apa? karena sakit itu sebagai ujian atau bisa jadi sakit itu merupakan balasan yang disegerakan di dunia yang disegerakan di dunia dikarenakan perbuatan dosa berarti apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang ditakdirkan oleh Allah Taala itu itu baik karena ada hikmah. Dengan juga masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. <clears throat> Disebutkan contohnya oleh Syekh rahimahullah ta'ala, Syekh Mutaim rahimahullah ta'ala. Kadang-kadang baik itu relatif, e, buruk itu relatif pada sisi makhluk itu sendiri. Kalau takdir itu semuanya baik. Apa yang ditetapkan oleh Allah dari perbuatan Allah Ta'ala mentakdirkan segala sesuatu semuanya itu baik. Dan dilihat dari si makhluk. Ya, apa yang ditetapkan pada makhluk itu ada yang baik dan ada yang buruk. Itu buruknya itu dilihat dari sisi makhluk. Akan tetapi buruk itu relatif pada makhluk. Gak mesti buruk bagi sebagian orang terus kemudian juga buruk bagi yang lainnya. tidak Ya tidak secara mutlak. Ya. Baik dan buruk pada makhluk dari apa yang telah ditetapkan oleh Allah Taala itu juga relatif. Menurut orang yang merasakan pahitnya atau jeleknya apa yang dia alami menurut dia buruk tapi orang yang menilai itu baik ya. disebutkan contohnya oleh Syekh Mutsaimin rahimahullah berapa banyak orang yang sebelumnya dia itu bersenang-senang dengan harta yang dia miliki sombong lupa kepada Allah ya, tidak tidak berzikir kepada Allah, tidak beribadah kepada Allah, sibuk dengan hartanya, hanyut terbawa oleh kesenangan dunia, lupa dengan akhirat. Terus kemudian Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada dia kefakiran. Setelah itu anjlok menjadi fakir. Dengan kefakiran tersebut sehingga yang sebelumnya dia tidak pernah ingat Allah kemudian dia ingat kepada Allah yang sebelumnya jauh dari Allah terus kemudian setelah itu dia mendekat kepada Allah memohon-mohon kepada Allah yang sebelumnya belum pernah memohon kepada Allah yang sebelumnya jauh dari masjid kemudian dekat dengan masjid jauh dari ilmu kemudian dekat dengan ilmu ya berarti menurut dia kefakiran ini jelek akan tetapi kalau dinilai oleh orang lain, baik apa buruk, orang lain yang menilai. Baik. Karena apa? Dengan ujian kefakiran itu ternyata menyadarkan dia. Sehingga mau kembali dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga hukum had yaitu dipotong tangan bagi orang yang mencuri. Bagi dia buruk kehilangan tangan, akan tetapi bagi orang baik itu, orang lain baik. Karena apa? Karena apabila pencuri dipotong tangannya, maka itu akan menjadi uh, menjadikan orang lain jerah, takut tatkala menyaksikan ada pencuri yang dipotong tangannya. Dan yang demikian ini akan terpelihara, terjaga harta-harta. Karena orang tatkala ingin mencuri, dia tahu nanti akan kalau ketangkap dia akan dipotong tangannya sehingga dia tidak berani mencuri. Ya. Dan yang demikian ini juga baik karena apa? Karena tatkala seseorang dipotong tangannya, ini adalah hukuman yang disegerakan di dunia. Sehingga nanti di akhirat dia tidak dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala karena hukumannya telah diambil sekarang dan nanti di di akhirat tidak mendapatkan hukuman dari sebab mencuri tersebut. Baik. Dan hukuman di dunia dipotong tangan itu masih lebih ringan, jauh lebih ringan daripada hukuman di di akhirat. Nah, jadi apa tadi kesimpulannya? Beriman terhadap takdir yang baik dan yang buruk, baik dan yang buruk ini ditinjau dari sisi penilaian apa? makhluk. Adapun ditinjau dari sisi takdir penetapan Allah tidak ada yang buruk. Takdir semuanya baik. Baik dan buruk itu dari sisi makhluk yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun takdir yang ditetapkan oleh Allah taala semuanya baik karena apa? Karena semuanya itu mengandung hikmah. <clears throat> An Ubadah ibn Samit annahu qala li ibnihi dari Ubadah ibn Samit bahwa beliau berkata terhadap anaknya. Ya bunayya, wahai anakku, innaka lan tajida ta'mal iman hatta ta'lama anna ma asabaka lam yakun liyukhti'aka wa wa ma akhta'aka lam yakun liyusibaka. Wahai anakku, sesungguhnya engkau tidak akan mendapati rasa iman, rasa manisnya iman, sampai engkau mengetahui dan yakin bahwa apa yang ditakdirkan untuk menimpa dirimu, maka itu tidak akan terhindar darimu. Dan apa yang ditakdirkan terhindar darimu, maka itu tidak akan menimpa dirimu. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ila akhirih. Kita jelaskan. Di sini menunjukkan bahwa iman itu memiliki rasa. Seseorang bersenang-senang dengan keimanannya, bersenang-senang dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang Masya Allah ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala hatinya menjadi tentram, bahagia. Ini berarti dia merasakan manisnya iman. Tapi kalau beribadah kepada Allah terburu-buru ingin cepat selesai menjadikan ibadah itu seakan-akan beban sehingga dia ingin menyelesaikan segera dan kembali kepada aktivitasnya berarti dia tidak merasakan manisnya iman. menunjukkan bahasnya iman memiliki rasa. Bagaimana? yang nggak bisa digambarkan. Ya, yang tahu dalam mereka-mereka yang diberi oleh Allah Taala karunia berupa nikmatnya iman ini. Mereka tahu bisa merasakan adanya rasa keimanan tersebut, manisnya keimanan tersebut. Ya. Ya di sini kaitannya apa? Yaitu engkau tidak akan mendapati rasa manisnya iman sampai engkau mengetahui bahwa apa yang Allah takdirkan menimpa kamu itu tidak akan terhindar darimu. Ya. Walaupun engkau melakukan sebab apapun, melakukan uh, upaya bagaimana bisa terhindar dari musibah itu, tetap saja kalau ditakdirkan menimpa kamu maka engkau akan terkena. Nggak bisa, walaupun engkau melakukan sebab apapun, tetap saja engkau akan terkena. Karena apa? Karena sudah ditakdirkan dan takdir itu tidak berubah. Apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu tidak mungkin berganti, tidak mungkin berubah dengan yang yang lainnya. Ya. Yaitu apabila kita beriman, tahu kemudian mengimani, meyakini akan hal ini, maka di dalam hati kita akan terasa apa? Umat nina Terasa tentram dan ridha terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Padahal sudah berusaha menjaga kesehatan, olahraganya cukup, makanannya bergizi, dan ternyata kena penyakit penyakit darah tinggi, kolesterol, asam urat. Ya karena apa ya? Karena memang sudah ditetapkan. Walaupun seorang sudah berusaha untuk berobat olahraga, datang ke dokter yang ahli, ya tetap kalau sudah ditetapkan maka itu tidak bisa terhindar darinya. Ya sehingga tatkala seorang tahu meyakini akan hal ini maka hatinya ten tentram ridha terhadap apa yang diputuskan oleh Allah, apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tidak dilarang, bahkan dianjurkan untuk berusaha untuk berobat. Akan ya, kan, tapi yakin bahwasanya apa yang menimpa pada dirinya itu adalah ketetapan dari Allah, takdir dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak mungkin takdir itu berubah. Ya, sehingga hatinya pun tentram. Kalau seseorang nggak tahu yang seperti ini, maka hatinya geli, gelisah, Bahkan bisa bisa-bisa mengucapkan kalimat kekafiran yaitu menentang Allah Subhanahu wa taala, mengingkari takdir. Bisa-bisa dia mencela Allah, menentang Allah, berani kepada Allah. Sehingga dengan itu dia berani meninggalkan kewajiban-kewajiban. Padahal saya sudah sholat, saya sudah berdoa, tapi kok masih sakit. Akhirnya nggak mau sholat, nggak mau berdoa, nggak mau puasa bulan Ramadan, ya meninggalkan kewajiban-kewajiban yang itu akan mengantarkan kepada kekafiran, hatinya nggak tentram. barang siapa yang tahu akan hal ini, hatinya tentram, ridha terhadap keputusan Allah sehingga dia pun bersabar dalam menjalani ujian yang dengan itu Allah Swt akan mengampuni dosa-dosanya dan akan memberikan pahala atas kesabaran tersebut. Artinya tentram yang merasakan manisnya iman. Walaupun sakit, tetap ibadahnya kuat, tetap menjaga ibadahnya pada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma akhtaka lam lam yakun liyusibaka. Dan apa yang terhindar darimu, maka itu tidak akan menimpa kamu. Kalau Allah mentakdirkan seseorang itu selamat, maka dia tidak akan ditimpa musibah. Allah muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya, contohnya seorang mau safar, suaminya berserta anaknya, istrinya di rumah sendiri, suaminya berangkat, anaknya berangkat naik pesawat. Ya, ternyata pesawatnya jatuh. Nah ini ujian berat, ujian uh, beriman terhadap takdir ataukah tidak yakin wa ma, ma asabaka lam yakun liyukhthiaka Apa yang menimpa kamu maka itu tidak akan terhindar darimu. Sebaliknya, apa yang ditetapkan, ditakdirkan terhindar maka tidak akan menimpa dirimu. Misalnya suaminya atau anaknya eh, berangkat safar terus kemudian naik pesawat. Qadarallah masyafa'al dia terhindar dari musibah, yaitu ternyata ada sebab-sebab sehingga keberangkatannya itu tertunda, nggak ikut pesawat yang yang ini, nggak ikut pesawat yang jatuh, tapi ikut pesawat yang lainnya. Ini adalah Selamat. Karena apa? Memang Allah menghindarkan dari musibah sehingga musibah itu tidak menimpa dirinya. Nah, ini beriman terhadap takdir. Nah, kalau kita tidak meyakini akan hal ini, maka kita tidak mendapatkan rasa manisnya iman. Kalau tidak mendapatkan rasa manisnya iman, maka kita akan gelisah, tidak ridha, menentang Allah Subhanahu wa sehingga menyeret kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan dosa dan meninggalkan kewajiban-kewajiban. Kalau mengetahui akan hal ini, maka diri ini akan ridha dan hati ini akan menjadi tentram dan tetap istiqomah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan merasakan marisnya marisnya iman. Wallahu alam bisawab. Ini yang kita sampaikan pada malam hari ini. <clears throat> Dipahami apa yang kita sampaikan pada pelajaran kali ini? Paham ya? Ada iskal? Tidak ada, alhamdulillah. Oke. Okay. Eh, amalan buruk hamba adalah hasil usaha hamba yang aku tahu mm-hmm. sehingga aku sudah mencatatnya kan. mm-hmm. di antara yang mencatat dan mengetahui ini sebenarnya yang sama sesuai harus lebih berbeda tapi sama ya. hmm. Hmm. <clears throat> Jadi tidak ada pertentangan. Ya, ya tentang maratib takdir, yakni tahapan-tahapan takdir dan kita meyakini bahwa baik dan buruk itu adalah takdir dari Allah, tetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada pertentangan. Karena apa? Karena baik dan buruk itu sudah diketahui oleh Allah dan baik dan buruk itu sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala dan sudah dikehendaki. Kan kita tahu bahasnya maratib takdir tahapan keimanan terhadap takdir pertama apa yaitu eh, meyakini bahasanya Allah Taala itu mengetahui mengetahui segala apa yang terjadi bahkan perbuatan-perbuatan makhluk perbuatan ya, perbuatan-perbuatan makhluk ya ya terus kemudian apa Allah menulis ya dan merentakan kolam uktub tulislah Ya. Terus kemudian apakah semua yang tulis dikehendaki untuk terjadi? Enggak. Yang dikehendaki terjadi, yang tidak dikehendaki tidak terjadi. Ya. Ya, untuk tulislah. Ya. Terus kemudian setelah itu apa setelah ditulis dikehendaki oleh Allah. Segala yang dikehendaki terjadi, segala yang tidak dikehendaki tidak terjadi. Terus kemudian apa? Terus kemudian al-khalqu, yaitu penciptaan. Allah Ta'ala menciptakan apa yang telah ditakdirkan dan menciptakan perbuatan-perbuatan hamba. Perbuatan itu adalah perbuatan hamba sendiri dan perbuatan itu yang menciptakan adalah Allah akan tetapi yang melakukannya adalah hamba. Ya. Allah yang menciptakan perbuatan makhluk karena apa? Karena makhluk itu tidaklah berbuat kecuali pertama kali dia memiliki irada wal kudroh, memiliki keinginan dan memiliki kemampuan sehingga terwujudlah perbuatan. Saya menciptakan perbuatan dan e, menciptakan iradah, keinginan dan kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi ini kaitannya dengan perbuatan makhluk. Perbuatan makhluk yaitu antara dia melakukan memilih, ya, memilih baik dan buruk itu pilihan dia sendiri. Tapi telah ditakdirkan oleh Allah yaitu apa? Yaitu telah diketahui oleh Allah dan ditulis dan dikehendaki dan diwujudkan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, nah terus kemudian baik dan buruk yang menimpa hamba ini ditakdirkan oleh Allah. Ya. Ya memang Baik dan buruk itu bukan kehendak hamba, itu kehendak Allah. Sebagai ujian. Sebagai ujian Allah taala menghendaki terjadinya musibah. Allah taala menghendaki adanya sakit. Apakah makhluk itu memilih sakit? Kan enggak. Apakah makhluk itu memiliki memilih datangnya musibah? Kan enggak. Ya, maksudnya kemarin yaitu uh, hamba memiliki kehendak yaitu apa? Antara to'ah wal maksiyah, antara memilih baik dan buruk, antara melakukan keimanan dan kekah kekafiran itu hamba itu memilih. Adapun kejelekan berupa musibah, ya, ya terus kemudian berupa penyakit, bencana dan sebagainya, yaitu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Hamba tidak menghendaki seperti itu yang itu sebagai apa? Ujian bagi hamba. Apakah hamba itu mau bersabar dan istiqomah ataukah bahkan tidak bersabar dan meninggalkan istiqomah dan melakukan kekafiran. Ya. ya tidak ada pertentangan. Gitu Pak. Jelas ya. Ini ya ya sampai ini karena nggak tahu ya ya bagaimana kita ada syariah, ada perintah untuk aman obat. Iya. Jadi dia berupaya tapi tetap dia nggak bisa lepas dari apa yang sejahtera. Iya, iya iradah keinginan hamba itu sudah ditakdirkan seperti Umar bin Khattab ketika mau pergi ke Syam dikatakan di sana ada taun. Ya, ada taun. Terus kemudian Eh, beliau kembali, apakah lari dari takdir Allah? Iya, kita lari dari takdir menuju takdir yang lainnya. Ya, maksudnya keinginan hamba itu sudah ditakdirkan oleh Allah. Dari sisi apa? Dari sisi Allah Ta'ala sudah tahu Apa yang dilakukan oleh hamba Apa yang diinginkan Apa yang dikehendaki oleh hamba Allah Ta'ala sudah tahu Dan Allah Ta'ala sudah mentakdirkan Yaitu apa? sudah ditulis, sudah digendaki dan akan terjadi nanti sesuai dengan apa yang telah ditakdirkan. Ya, semua apa yang kita perbuat itu ya ditakdirkan oleh Allah, nggak ada yang luput atau keluar dari takdir enggak ada. Semuanya sudah ditakdirkan. Ya. Sehingga semuanya itu berjalan sesuai dengan takdirnya dan takdir itu tidak berubah. Ya. Tapi takdir itu apa? Yang kita sampaikan tadi yaitu rahasia Allah kita tidak tahu eh, apa takdir kita nanti kita tidak tidak tahu. Hmm. Apakah Allah Taala menghalim hamba? Tidak. Karena apa? Karena takdir itu ya pilihan hamba itu sendiri. Hamba melakukan maksiat itu pilihan dia. Hamba melakukan to'ah itu pilihan dia. Hamba ahlul jannah itu ya karena perbuatan dia sendiri hamba ahlun nar ya karena perbuatan dia sendiri, tapi itu ditakdirkan oleh Allah karena apa? Allah tahu apa yang dilakukan oleh hamba dan ditulis dan dikehendaki untuk terjadi. Tapi ini rahasia Allah tidak diketahui oleh siapapun, baik itu malaikat yang terdekat atau atau rasul yang diutus, tidak ada yang tahu. Ya karena nggak tahu ya kita optimis. Mudah-mudahan saya ditakdirkan baik. Karena Takdir takdir bagi hamba itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Siapapun nggak tahu nam dia ditakdirkan sebagai al jannah ataukah ahlun nar ya karena nggak tahu ya kita memilih mudah-mudahan al jannah dan berusaha untuk melakukan amalan-amalan ahlul jannah ya ya jadi iradah kehendak itu kehendaknya kita keinginan itu keinginan kita, pilihan itu pilihan kita, akan tetapi sudah ditakdirkan oleh Allah yaitu apa? Diketahui oleh Allah. Dan ditulis, dikehendaki dan diwujudkan sehingga ter terjadi sesuai dengan apa yang ditakdirkan. Eh. Sehingga yang melakukan perbuatan siapa? Yang melakukan perbuatan yang makhluk. Sehingga dia akan dibalas sesuai dengan apa yang diamalkan. Ya. Perbuatan itu perbuatan makhluk akan tapi telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai bingung ya dari sini. Ya. Ya, perbuatan-perbuatan makhluk itu sendiri pilihan-pilihan dia akan tetapi itu sudah ditakdirkan karena Allah taala tahu apa yang akan dilakukan oleh makhluk dan Allah sudah menulisnya dan Allah menghendakinya untuk terjadi ya. Adapun musibah sakit dan sebagainya, ya itu bukan kehendak kita, itu kehendaknya Allah Ta'ala sebagai ujian. Ya. Atau sebagai adab, balasan, hukuman yang disegerakan di dunia. Allah alam bisawab. Iya. Masih iskal, Yang misal apa? Yang tadi yang menjadi sebenarnya dia bisa jadi surga atas perbuatannya asalkan sebenarnya dia dengan kebesaran dan kekuasaan maupun dia takdirkan menjadi min adilat dan tidak bisa menuntut keadilan tetapi karena Allah maha kuasa dan dia adil dengan hmm. apa yang akan diberikan bagaimana orang dilahirkan dalam badan video sampai besar tak bisa paham mengenai Hmm. Kamu tetap hadir. Gitu. juga aku takjubkan yang menjadi seorang guru Adinda bagaimana mm. ketika Rasulullah meninggalkan Umar dan Abu Jahal, Allah mengagungkan doanya Rasulullah untuk Umar saja, untuk Abu Jahal tidak dikabulkan. Padahal seandainya Allah juga dua keduanya, kan semuanya bisa menjadi seorang muslim. Mm. Jadi kayaknya di perbuatan hamba ini apakah sebenarnya cukup bisa memilih memilih di antara dua apakah yang karena besar. Hmm. yang terakhir saya bang adalah dia tidak bisa lepas, tapi dia tidak bisa bertemu karena ini kuasa Allah yang maha yang tidak bisa terhubung dengan manusia. Hmm. Iya, enggak. Gitu. Ah, iya, enggak demikian. Iya, jadi apa ya? Kalau seseorang ditakdirkan ahlun nar ya tidak bisa berubah, takdir nggak bisa berubah. Takdir itu sudah sering kerjas patis uh, uh, apa uh, <clears throat> apa namanya kerjas patis sohuf. ini lembaran-lembaran takdir sudah kering. Ya sudah kering, kering itu sudah nggak bisa berubah. Kalau seorang ditakdirkan ahli nar ya ahli nar, nggak bisa berubah. Kalau ditakdirkan ahli jannah ya ahli jannah, nggak bisa berubah. Ya, kitab takdir sudah sudah kering, nggak bisa dihapus, nggak bisa dirubah-rubah. Nah, ya. Walaupun misalnya lo, berarti nggak ada apa upaya nggak nggak bisa hamba itu kalau ditakdirkan sebagai alunar berarti nggak ada e, kemungkinan atau upaya dia menjadi ahli jannah ya tidak bisa karena sudah ditakdirkan ahli nar ya ahli nar nggak bisa berubah takdir itu tetap ya tidak ada perubahan. Ya. ya. Di sini maksudnya apa? Ya, karena Allah Taala tahu. Iya. Ya, ah, ah, dia menjadi ahlun nar melakukan maksiat itu pilihan dia sendiri. Dia sendiri yang memilih ke, eh, ke, kemaksiatan itu sehingga dia masuk ke dalam neraka. Atau dia melakukan ahlul amalan ahlul jannah terus kemudian dia sesat menyimpang sehingga menjadi ahli nar itu sudah ditakdirkan oleh Allah Taala dan takdirnya tidak bisa berubah nggak bisa ya sekarang kalau ditakdirkan ahli nar terus kemudian ingin merubah takdirnya tidak bisa tapi maksudnya apa yang perlu dipahami di sini maksudnya apa maksudnya adalah perbuatan itu perbuatan hamba sendiri manusia itu sendiri yang memilih antara ta'ah wal maksiat dan pilihan itu sudah ditakdirkan oleh Allah karena apa? Allah Ta'ala tahu. Ya, tahu berarti kan salahnya siapa ya? Salahnya makhluk itu sendiri. Allah Ta'ala tahu apa yang diperbuat oleh makhluk sejak dia lahir sampai mati Allah Ta'ala itu tahu. Apa yang akan diamalkan, apakah amalan ahli jannah atau ahli Allah Ta'ala tahu. Berarti amalan itu amalan siapa? Amalan manusia sendiri. Pilihan-pilihannya siapa? Pilihan dia sendiri. Tapi diketahui Allah sudah ditulis dan dikehendaki. Karena nggak mungkin sesuatu terjadi tanpa kehendak Allah. Allah Taala menghendaki. Tapi pilihan siapa ya? Pilihan makhluk itu sendiri, tapi dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk ter terjadi. Ya, berarti nggak berubah. Ya. Gitu kan? bisa memilih yang positifnya. Eh, iya, tapi kan rahasia. Rahasia Allah takdir I eh, iya, maksudnya ini kan ini kan rahasia Allah kita tidak tahu takdir itu rahasia Allah kita tidak tahu maka kita optimis ya, optimis iya kita memilih yang baik milih yang positif milih to'ah yang dengan itu ya kita nggak tahu mudah-mudahan kita menjadi ahlul khair ahlul sholah menjadi ahlul jannah mudah-mudahan kita kan nggak tahu ya jangan terus kemudian saya ditakdirkan oleh Allah ahlun nar sehingga dia melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Padahal dia kan nggak tahu siapa yang ngasih tahu padamu bahwasanya engkau adalah ahlun nar. Nggak ada yang ngasih tahu. Nah, bukankah lebih baik melakukan amal soleh yang dengan itu mudah-mudahan dimasukkan oleh Allah Taala dalam jannah kan begitu? Karena takdir rahasia Allah Swt.